Zakarallahu fi al ayati thalathata huquqin. Allah menyebutkan di dalam ayat ini sebanyak tiga hak. Yang pertama, hak Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga hak pemimpin kaum muslimin. Faqauluhu ta'ala maka firman Allah ati'ullah ay fima amarakum bi amarakum bihi wa nahakum anhu. Taatilah Allah dalam perkara yang ia perintahkan dan yang ia larang. Artinya, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa ati'ur rasul dan taatilah rasul fi sunnatihi. Di dalam sunnah-sunnah beliau. Maka, wa ammal qur'anu fahuwa kalamullah azza wa jalla. Adapun al-Qur'an, maka ia adalah kalamullah firman Allah fata'atu ma ja'a fil qur'ani ta'atun lillahi azza wa jalla maka mentaati apa yang ada di dalam Al-Qur'an adalah bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla Wasunnatu hiya kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah hadis adalah kalamnya Rasul, ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fata'atu ma ja'at bihi sunnatu syarifatu hiya ta'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mentaati apa yang ada di dalam as-sunnah as-syarifah adalah bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat wa ulil amri minkum ay minal muslimin. Pemimpin dari kalian dari muslimin. Minkum di sini adalah min tab'idiyah. Menunjukkan sebagian yakni sebagian dari kalian muslimin. Fayajibu ta'atu walil amril muslim maka wajib mentaati pemerintah muslim lianna ma'na minkum ay minal muslimin wa amma idza kafara aw irtadda fa innahu la yuta'u Adapun bila dia kafir atau murtad maka tidak ditaati. Walakinnahu ma musliman walam yakhruj minal Islam Adapun selama pemimpin itu adalah muslim, tidak keluar dari Islam, fayajibu ta'atuhu wa in asa wa khalafah. Wajib untuk ditaati walaupun dia bermaksiat, walaupun dia menyelisihi aturan syariat, madamat mukhalafatuhu lam tasil ila haddil kufri al-mukhrij al millah fa innahu tajibu ta'atuhu. Selama penyelisihannya itu tidak sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, maka wajib untuk ditaati. Walaupun dia berbuat zalim. Walaupun dia seorang pemimpin yang zalim. Karena di dalam ketaatan kepada mereka terdapat kemaslahatan istima' al-kalimah bersatunya kalimat kaum muslimin terjaganya persatuan terpeliharanya terpeliharanya darah terjaga darah dan sekian banyak kemaslahatan Di antaranya adalah bisa mencegah kezaliman orang-orang yang berbuat kezaliman, menolong orang-orang yang terzalimi. Namun demikian, barakallahu fikum, ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada penguasa itu muqayyadah ada batasannya. Ada batasannya. Adapun ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ia adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Tidak terbatas Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah kecuali dengan hak. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pemerintah, penguasa, mereka terkadang memerintahkan kepada kemaksiatan. Mereka tidak maksum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ali atau hadis ini adalah hadis yang datang dari sahabat Ali radhiyallahu taalaan yang diriwayatkan al Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sehingga فإذا أمر الولاة بمعصية فلا طاعة لهم في هذا bila penguasa, bila pemerintah memerintahkan suatu kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan dalam perkara itu. Namun bukanlah berarti dan bukanlah bermakna bahwa dengan seketika dan serta-merta maka kekuasaannya menjadi hilang dan sirna lepas. Tetap kekuasaannya berlaku bagimu. Namun dia tidak ditaati dalam poin yang ia memerintahkan kepada maksiat. mereka tetap ditaati dalam perkara yang tidak ada penyelisihan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Qauluhu ta'ala wa ulil amri minkum dan pemimpin di antara kalian Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri adalah al-umara, pemerintah. Yang lain mengatakan dari kalangan ulama dari mufassirin yang dimaksud dengan ulul amri adalah al-ulama, para ulama. <clears throat> Dan yang benar kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa kalimat ulul amri mencakup al-umara wal ulama. Jadi mencakup dua-duanya. Mencakup kedua-duanya. Baik, kemudian hadis atau ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah Wa qawluhu ta'ala adapun firman Allah taala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Rasul agar kalian mendapat rahmat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Allah tidak mengatakan sallu. Salatlah. Tetapi Allah mengatakan wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Kenapa demikian? Apa rahasia yang ada di balik itu? Rahasianya adalah karena tidaklah yang dimaksudkan, tidaklah yang dimaukan sekedar gambaran dari salat itu. Sekedar gerakan salat. Tetapi yang dimaksud dengannya adalah iqamatus salah ay antakuna salatu qaimatan, qaimatan. Salat itu tegak. Dalam pengertian ia adalah salat yang sesuai pelaksanaannya dengan tata cara syariat. Ia adalah salat yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat ditunaikan pada waktunya bersama jamaah kaum muslimin. Ditunaikan dengan bersuci, dengan khusyuk yang sempurna. Hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi olehnya ini maksud dari kalimat wa aqimus salah. Menegakkan salat sesuai dengan cara yang disyariatkan dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan penyempurna-penyempurnanya dari sunnah-sunnah. Kemudian kalimat wa'atuz zakah. Dan tunaikanlah zakat. Zakat ini diistilahkan dengan qarinatus salah. Pendampingnya salat. Teman sejatinya salat. Dalam sekian banyak ayat disebutkan selalu disebutkan bergandengan, beriringan. Salat adalah hak Allah. Sementara zakat adalah haknya orang-orang fakir dan miskin. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19. Dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya terdapat hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dia adalah haknya orang miskin dan fukara. Serta mustahik yang lainnya. Yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat tersebut dalam surat An-Nur yang kita baca tadi ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zaka wa ati'ur rasula. Allah lanjutkan dan taatilah Rasul. Ini perkara ketiga atau perintah ketiga. Perintah ini datang setelah perintah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan beliau. Jadi tidak cukup seorang muslim hanya menegakkan salat, menunaikan zakat, tetapi harus mentaati Rasul Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi dan ditinggalkan. Kemudian Allah melanjutkan, La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapat rahmat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya? Karena berkomitmen dengan tiga perintah ini, menjalankan tiga perintah ini dengan baik, akan menjadi sebab didapatkan dan diraihnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, rahimahullah, yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Yang dimaksud dengan kalimat wama atakumur rasulu ay minal awamir wa minal amwali aydan. apa yang dibawa Rasul kepada kalian, baik itu berupa perintah ataupun berupa harta. Jadi maksudnya, kalau dia perintah maka terjemahannya adalah apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian, khuduhu ambil, artinya laksanakan. Atau bila berupa harta apa yang diberikan Rasul kepada kalian dari harta, maka ambillah. Karena pada dasarnya barakallahu fikum sebab nuzul turunnya ayat ini terkait dengan al-fai terkait dengan al-fai harta yang didapatkan dari musyrikin, dari kufar, nam dari orang-orang kafir tanpa jalur peperangan. Maka apa yang diberikan Rasul kepada kalian berupa harta ambil Kemudian kalimat wama nahakum anhu fantahu apa yang ia larang dari kalian maka tinggalkan berbagai macam kemaksiatan segala macam bentuk penyelisihan. Kalau berdasarkan sebab turunnya ayat terkait dengan al-fai tetapi lafat ini adalah lafat yang sifatnya umum Ia adalah lafat yang bersifat umum. Sehingga secara kaidah yang menjadi patokan adalah keumuman lafat bukan kekhususan sebab. Ini kaidah penting yang harus kita perhatikan. Ini adalah prinsip pokok di kalangan para ulama. Jadi selama lafadznya itu bersifat umum maka bawalah dia kepada makna umumnya bukan dikhususkan kepada sebab yang mendasarinya lalu hukumnya dibawa ke sana kepada sebab itu semata tidak misalnya begini juga disebutkan dalam hadis itu ada istilah as asbabul wurud atau sabab wurud al hadis sebab kenapa Rasulullah menyampaikan hadis. Salah satu contoh misalnya barakallahu fikum terkait dengan apa yang terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taalaan. Beliau ingin di saat sakitnya beliau khawatir meninggal ingin mensedekahkan hartanya dua per tiga. Rasulullah melarang. Kemudian minta separuh. Kata Rasulullah jangan. Ingin berwasiat. Minta sepertiga. Kata Rasulullah ya. Sepertiga itu pun banyak. terkait Barakallahu fikum, ketentuan sepertiga ini, ini bukan hanya dikhususkan kepada sahabat saat Nabi Waqqas, karena kejadian ini terjadi pada beliau, di mana Rasulullah menyampaikan bimbingan tersebut. Tapi berlaku secara umum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fama atakumur rasulu minal amwali wa minal awamir faqbaluhu apa yang dibawa Rasul kepada kalian, yang diberikan Rasul kepada kalian, baik itu berupa harta ataupun berupa perintah, maka terimalah, tunaikan, laksanakan. Wa ma عَنْهُ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ mukhalafat fayajibu alaikum Dan apa yang beliau larang dari berbagai macam bentuk penyelisihan, wajib atas kalian untuk menjauhinya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat sebuah faidah yang amat penting, yaitu penetapan beramal dengan sunnah an-nabawiyah. Anda ulangi. Di sini terdapat sebuah faedah yang amat penting yaitu dalam ayat ini penetapan beramal dengan sunnah Nabi. Beramal dengan hadis. Dan di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa tidak sepantasnya untuk mengambil kecuali hanya ada hanya yang ada di dalam Al-Qur'an saja. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita hanya mengambil dari Quran saja. Dari sunnah tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan ayat ini. Dengan firmannya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu apa yang dibawa rasul kepada kalian ambil wasunnatu mimma atana rasulu sallallahu alaihi wasallam maka as-sunnah adalah perkara yang dibawa rasul kepada kita di antara yang dibawa Rasul kepada kita. Alaihi salatu wassalam. Sehingga ayat ini digolongkan sebagai prinsip terhadap semua yang datang di dalam as-sunnah yang tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran, maka apa yang ada dalam sunnah itu yang kita pegang. Dan dalam sekian dalil-dalil yang sudah kita lewati, Barakallahu fikum yang sudah kita pelajari dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya. Yang sudah kita lalui. Sekian dalil disebutkan keharusan untuk berpegang dengan keduanya Quran dan Sunnah. Dan inilah prinsip yang dijalani oleh para sahabat dan para pemuka-pemuka agama yang datang setelah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis ini akan membahas tentang zikrul khisali allati fiha halawatul iman. Penyebutan tentang perangai-perangai atau perilaku yang di dalamnya akan didapatkan manisnya iman. Berkata penulis rahimahullahu taala, ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar yang artinya dan diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga hal. Barang siapa ketiganya ada pada dirinya, maka ia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ini satu. Yang kedua, dan ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan hadis ini Di dalam hadis ini disebutkan tentang tiga perangai atau perilaku. Yang barang siapa tiga hal ini ada pada dirinya maka dia mendapati manisnya iman. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah. Dari sini difahami barakallahu fikum bahwasanya iman itu memiliki rasa. Dan rasanya adalah manis. Rasanya adalah manis. Seseorang terkadang dia adalah muslim. Tetapi dia belum merasakan rasa dari manisnya iman. dan tidak akan didapati manisnya iman kecuali perhatikan tidak akan didapati dan dijumpai manisnya iman kecuali oleh orang yang merasakan kelezatan ibadah dan ia mencintai ibadah itu serta dia membenci kemaksiatan sebagaimana ia benci dan tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka barang siapa padanya ada sifat-sifat ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskannya. Beliau katakan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Apa selain keduanya? Jiwa kita atau diri kita, anak, orang tua, kerabat, dan seluruh manusia. Ia tidak mendahulukan dan mengutamakan mereka semua di atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata berbenturan ya, ternyata benturan, bertemu sesuatu dari perkara-perkara yang lain ia benturan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul ia tinggalkan itu seseorang rela meninggalkan negeri kampung halamannya rela meninggalkan harta orang tua dan anaknya atau apa saja demi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Lihatlah contoh para sahabat muhajirin. Bagaimana mereka meninggalkan negeri kelahirannya, tanah tumpah darahnya, harta bendanya, semuanya, keluarganya. Segenap kemewahan yang mereka dapati dulu ditinggalkan demi menunjukkan dan lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba kita perhatikan dan kita renungkan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu katakanlah bila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan kerabat kalian, serta harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, serta jihad fi sabilih, jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Di sini barakallahu fikum ada ancaman fatarabbasu tunggulah. Ini ancaman keras. Sehingga mendahulukan dan mengutamakan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya dibandingkan apa yang disukai oleh jiwa kita ini termasuk tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tetapi bila sebaliknya, justru yang diutamakan dan didahulukan adalah kecintaan kepada itu semua, maka ini adalah tanda dari tanda-tanda kefasikan termasuk tanda dari tanda-tanda kefasikan. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada kesempatan berikutnya dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar tunduk taat kepada Allah, Rasulnya, demikian pula kita menunaikan hak pemerintah kita. Demikian pula Allah memberikan taufik kepada kita menjadi hamba yang bisa merasakan manisnya iman, orang-orang yang benar-benar bisa merasakan kelezatan ibadah. Cinta kepadanya dan digolongkan hamba-hamba Allah yang benar-benar membenci segala bentuk kemaksiatan sebagaimana kita benci dan tidak suka dilemparkan ke dalam api.